الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته Amma ba'd muslimin wa muslimat Ayuhal ahibba Al-kiram Rahimani wa rahimakumullah Pertama-tama Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua para hambanya. Pada siang kita berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat yang paling dicintainya. Pada satu kegiatan yang menjadi sebab akan turunnya rahmat dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Menjadi sebab akan turunnya ketenangan dan kebahagiaan bagi para hambanya dan menjadi sebab pula akan turunnya para malaikat yang diutus darinya. Para muslimin para muslimat Allah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini telah bersama dan di tengah kita seorang ustaz yang tidak asing lagi bagi kita semuanya yang kita sudah sangat sering bertemu dengan beliau baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula kita sudah sering mengambil ilmu dari beliau. Beliau adalah Al-Ustaz Zain Al-Abidin Al-Syekh Ta'ala yang dalam kesempatan siang hari ini insya Allah taala beliau akan menyampaikan kepada kita semuanya sejak dengan materi Golden anak soleh yang intinya kurang lebih adalah solusi-solusi dan cara-cara yang hendaknya kita tempuh untuk kita bisa mewujudkan dan mendapatkan anak-anak yang soleh, generasi-generasi yang soleh dan soleh, Dan bagi para hadirin yang menghendaki untuk mendapatkan buku dari materi yang akan disampaikan, maka silakan menghubungi kepada panitia. Insya Allah Ta'ala kurang lebih satu setengah jam nanti akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya satu jam untuk menyampaikan materi, kemudian ditanya insya Allah Taala sekitar setengah jam kita gunakan untuk tanya jawab. Nanti dimohon antum untuk mempersiapkan dari pertanyaan yang akan disampaikan bisa ditulis melalui tarik kertas. Para hadirin al-ahibba rahimani rahmatullah untuk menyingkat waktu segera saja kita persilahkan kepada beliau untuk memulai menyampaikan materi pada kesempatan yang hari ini kepada beliau kalau ya tawakkal masyuran masyuran insyaallah taala Karena Allah itu hanya menerima hamba yang hatinya berkorban. Karena cara dunia ditempuh dengan kaki, cara akhirat ditempuh dengan kaki. Sehingga Allah berfirman, يوم ayat fa'umadun wa'abadun illa man atawwa'a من أتى الله Kata para ulama, ketika menafsiri firman Allah, Qalbun salim yaitu qalbun salimun minal bidah wa mutmainnun ila sunnah. Saya ulangi lagi. Qalbun salimun minal bidah wa mutmainnun ila sunnati atau ala sunnati. Kenapa? Karena itulah Dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah Nikmat itu ada dua macam Nikmatun mutlaqatul wa nikmatun muqayyadatul Nikmat yang mutlak adalah nikmat al-hidayah ila al-islam wa sunnah. Nah, kita sekarang dihadapkan pada suatu nikmat ada tiga macam. Nikmat mutlaqah, nikmat yang asasi yaitu nikmatul Islam wa sunnah. Kemudian yang keduanya adalah nikmat sedang yaitu nikmat umur dan waktu. Gak bisa mutlak. Berapa banyak punya waktu akhirnya menjadi neraka dan berapa banyak orang yang panjang umur akhirnya menjadi neraka. Tanya kata Rasulullah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek perbuatannya seperti Fir'aun, seperti Karun, dan seperti umat-umat yang dipanjangkan umat umurnya oleh Allah. Tapi tidak ada Melangkah pun yang mendekatkan dia ke surga. Malah menjauhkan dia dari surga, mendekatkan dia dari neraka. Nah yang ketiga nikmat anak. Ini yang kita Anak. Makanya bab yang pertama antum lihat nikmat anak soleh. Pertama yang kita akan soal adalah fitnah anak. Anak merupakan nikmat akan tetapi bisa juga menjadi fitnah buat Allah. Makanya dikatakan oleh Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bentuk fitnahnya anda melihat di syarat dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya bawahnya. Innal walada majbadatun sesungguhnya anak bikin pengecut orang tua. Siapa yang sekarang ini dulunya itu preman berani sekarang setelah punya anak gimana ya, ya banyak takut muncul setelah punya anak dulu kita bujangan nggak usah preman ketika kita itu masih lajang subhanallah kemana aja nggak mikir nanti mati gimana nanti kalau kecelakaan di mana udah cuek-cuek aja merantau ke Jakarta cuek kemana aja menghadapi masalah apapun tidak hitung-hitung semua dihadapi dengan keberanian telah punya anak sama kan ini dan atau dimatiin satu dibakhil orang tua. Yang dulunya masa Allah sebelum punya anak, apalagi belum banyak kuliah, infak subhanallah. Tapi sekarang sudah mulai masuk pesantren, sekolah. Sudah. Banyak hal yang harus ditahan. Mau masukin uang ke kotak masjid 50 aja jadi 20. Mau 20 jadi 10. Mau 10 bahkan ganti terakhir gambar pedang batin murah akhir mau infak ingat anak mau ganti sekolah seragam sekolah bayar sekolah semester sekolah uyuran sekolah anak sakit semua menjadi pertimbangan mabukhalatun bikin bahil orang tua majhalatun bikin bodoh orang tua sebagian mau ngaji begini nggak jadi gara-gara anak menurusin kuliah agak jauh ke Medina waduh mikir anak gak jadi padahal udah depan meneruskan sekolah putus biayanya untuk biayai anak ngalah untuk anak akhirnya apa orang tuanya rela butuh untuk minter ya anak minter ya anak jelek ya apa ya supaya anaknya pinter dengan gitu kan. minter ya, anak Nah yang tidak kalah pentingnya mahzanatun bikin sedih orang. Subhanallah. Bahkan bikin susah orang tua. Sehingga saya sering katakan punya anak itu banyak susahnya daripada teman. Gimana Pak? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, jangan yang punya yang belum punya anak jangan ikut ngomong. Yang sudah punya anak, punya anak itu banyak susahnya apa banyak senangnya? Nah, <laughs> ini berbeda pendapat. Jelas banyak susahnya. Itu. Cuman alhamdulillah kita itu senang disusahi anak. Itu loh. Itu aja yang ngomong bikin ngomong temen tadi. Kita itu kalau nggak disusahi anak nggak senang. Coba kalau anak antum nggak nangis tiga bulan, ayo. <laughs> ya, bingung nyari ustadz rupiah. Anak saya tolong dirugin. Kenapa, Pak? Gak nangis tiga bulan. Lo bagus pak, gak nangis. Dan itu malah bingung. Wantar tabiat orang tua itu paling seneng disusai anak. Ditangisin, minta ini, minta itu. Walaupun panik, walaupun kadang-kadang ini, tapi bahagia. Alhamdulillah. Anak saya ternyata masih muharap pengen ini. Lah kamu nggak punya pengen apa-apa, berarti ada konslet. Itu konslet. Senang. Antum perhatikan dari mulai awal kandungan disusahin apalagi ibunya kalau laki mah nggak bisa ditentara sembilan bulan susah apalagi lahiran makanya ketika Ibnu eh, Imam Ibnu Battal menjelaskan tentang masalah hikmah kenapa Rasul mengulangi ketika ditanya eh, Rasul mengulangi tiga kali ketika menanya ya Rasul wahai uh, apa fulan eh ketika ditanya oleh salah seorang sahabat siapa yang paling berhak untuk saya perbaiki umuka umuka umuka kenapa karena orang tua perempuan memiliki jasa tiga yang tidak mungkin bisa dilakukan bapak pertama hamil kedua lahir ketiga nyusuin antum pernah gantian nyusuin sama istri enggak kan lahiran apalagi hamil apalagi subhanallah apalagi lahiran subhanallah suami istri taruhan nyawa lakinya masih bisa tidur di depan klinik ngorok ngimpi lagi nikah lagi masya Allah mantap itu subhanallah tinggal tinggal ini maksa. jadi ini sekalian innal walada majbanatun bikin pengecut orang tua ini fitnahnya ini yang dikatakan oleh Allah wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnahnya apa? Innal walada majbanatun marbukhalatun majhadatun ahdalatun. Kita lihat Masya Allah Coba Betapa mirisnya kita menjadi orang tua Punya anak Menjadi tokoh penjahat mutilasi manusia dagingnya dijual nggak tahu nyampe antum nggak kemarin nyampe warung antum nggak coba kita dengar kita sudah susah membesarkan ibunya mengandung 9 bulan susah lahir susah tiba-tiba menjadi penjahat anaknya satu hamil di luar nikah mati overdosis menjadi penzina, bahkan tabrakan mau Semuanya bikin mahzanah sedih orang tua. Ya. Kalau kita alhamdulillah makanya solusi utama dalam menjawab semua ini adalah kembali ke berdinul Islam yang sahih. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satakunu fitnatun apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah tarji'una ila dinikum awal Alu ila amrikumul awal Kembali kepada urusan kamu yang pertama Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik Lan, lan yasru hadil umma illa bima salu Salu hadil awahiluha Tidak akan mungkin umat ini baik kecuali dengan kebaikan yang mereka dulu menjadi orang-orang soleh sehingga disebut salah soleh. Dan Allah juga menegaskan inilah pak sampai diturunkan oleh Imam Al-Munawi Yahya ibn Zakaria berkomentar Aku tidak suka terhadap anak karena bila ia hidup membuatku susah dan bila ia mati membuatku bunda Hidup susah, mati bunda gelisah. Punya anak itu serba susah, mati repot, hidup. Itu makna fitnah tadi. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم Bobot permusuhannya istri apa? Antum punya istri nggak pak? Hah? Sudah punya? Sudah kan? Bobot permusuhannya istri kayak apa? Antum nggak pernah dimusuhi istri? Buat keterlaluan. Berarti nggak beres. Kalau ada punya orang cerita saya berumah tangga nggak pernah punya masalah. Berarti antum nikahnya nggak beres. Mungkin nikahnya sama pohon kelapa. <laughs> Nggak pernah cerewet, nggak pernah proses. Makanya masalah itu bukan bobot, dan sampai ininya. Berapa banyak masalah? Allah pasangan hidup yang menghadapi masalah besar mampu menyelesaikan bahkan menjadi pilar tonggak penguat kecintaan antara kedua. Dan berapa banyak rumah tangga yang pecah karena masalah sepele. Permasalahannya masalah itu kadang menjadi virus, racun, kadang-kadang bisa menjadi bumbu rumah tangga. Permasalahan tergantung etika dan adab di dalam menyelesaikan Ya contoh kecil, ada suami istri cerai gara-gara apa? Mudik. Mudik, cerai nah, itu coba. Mudik kan sebuah kependekan. Cerai. Rebutan dulu-duluan mana pulang ke rumah saya atau ke rumah suami atau istri. Yang istrinya ngotot mas, tiap tahun masa ke rumah kamu aja. Oh, emang gak seneng sama orang tua saya ya? Hehehe, <laughs> itu kan. Tafsirannya gitu. ke sana. Kira-kira mau masukin anak suami istri. Ini atau nggak suka sama saya. Lanjut. Kayaknya gara-gara mimpi. Kotor. Jadi ini sekalian, ada suami istri cerai gara-gara mau masukkan anak. Yang orang tua lagi ngotot pokoknya anak ini harus masuk umum karena saya ingin jadi dokter. Yang maknya masuk pesantren. Eh, nyalanya Sampai akhirnya, udah gini aja deh mas. Kalau anak ini dipaksain masuk umum, udah saya nggak bangun, nggak bertanggung jawab kalau goblok kayak mbahnya, <laughs> mbahnya banyak tersinggung kan? Mbak gue ngapain? macam-macam sama keluarga saya ya. Nah, kenapa, Kenapa? Mbaknya kenapa, Kenapa? Nggak etika tadi sebetulnya. Etika. Sopan santun di dalam mengungkapkan bahasa menyelesaikan alur masalah. Padahal gampang, gampang sekali. Kita pikir aja semua untung ruginya masuk pesantren. Untung ruginya masuk umum kalau anak ini masuk sekolah umum. Satu, dua, tiga. Oh ternyata banyakkan pesantren untungnya daripada ruginya. Kalau masuk umum banyak rugi daripada pesantren. Udah oh, masuk selesai. Dan juga yang memicu dari berdasarkan eh, apa konsultasi dan juga masalah-masalah yang ada di berbagai macam media pecahnya rumah tangga itu adalah nomor satu adalah selingkuh kedua adalah materi ini ya ada surutnya ya. selingkuh selingkuh itu menempati nomor satu perceraian terus kemudian yang kedua apa masalah materi kemudian yang ketiga dipicu oleh istri yang berani sama suami yang keempat, istri yang kecewa dengan pernikahannya. Entah dipaksa atau di ini atau ternyata lagi-lagi yang dibayangkan ternyata setelah jalan kok nggak seperti yang saya inginkan. Nah ini ini ini paling banyak rentan memicu perceraian. Yang saya sebutkan itu. Ini semuanya kalau diselesaikan dengan keadaan, bantuan santun, solusinya bagus, nggak ada perceraian. Ini miknya memang begitu Pak. Bagi bagus ini Pak untuk kajian duhur kayaknya bagus. Bikin langsung nggak ngantuk. Bagus, ya, kita terima. Orang tua harus senantiasa mendidik anaknya dengan penuh kesabaran dan kebersamaan sambil terus berdoa. Pak, berdoa tuh nggak bisa cukup. Karena segala sesuatu itu iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Proses iya karena butuhnya berdoa. Tapi badrul asbab contoh antum berdoa minta anak supaya dikaruniai anak oleh Allah, tapi antum nggak mau nikah. Dapat anak nggak? Anaknya tetangga antum ambil. Sama dengan sekarang antum berdoa terus minta kepada Allah rezeki lancar, kaya raya, harta melimpah, halalan thayyibah, tapi antum nggak kerja. Sama seperti itu. Makanya di sini ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Alur. Subhanallah, indah sebetulnya. Dan kita disuruh oleh Allah mengikuti alur itu. Rabbana hablana min azwajina. Nikah dulu. Masuk ujuk-ujuk kana. Gak mungkin. Rabbana hablana min azwajina. Hasilnya wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina muttaqina imama tujuan utama nah disinilah tadi Pak kalau antum sudah tadi saya sampaikan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya cuma alhamdulillah kita dikasih karunia Allah senang disusahi anak kalau antum salah tujuan rugi rugi aneh-aneh <laughs> gitu. Ini nanti apa lagi suara? Ada berapa macam pak suara? Eh, lalu yang sudah biasa ngaji di sini, biasanya tahu. Ini jadi melodi nanti. Pak, kalau antum sekarang punya anak, tujuannya supaya jadi pejabat tinggi, pengusaha hebat, atau menjadi ilmuwan, ya, robotik atau macam-macam kayak kayak belkit Pak sekarang saya tanya kalau seandainya anak antum jadi gubernur antum dijadiin wakilnya nggak amanah tuh nggak bakal eh, itu kan seandainya anak antum kaya raya orang tua itu bangganya cuma satu bangga semua anak saya orang tua sekarang itu jadi tentara Ya paling dikirim kok bekasnya. Ini dibuat ketawa. Anak saya itu di Jakarta itu sekarang polisi apa bebas. Ya paling dikirimin topi bekasnya. Dibuat kondangan ya aneh. <laughs> Lu pakai kondangan lucu. Wah, anak saya itu di Jakarta punya perusahaan 10. Wah, pokoknya mobilnya ganti-ganti bapak pernah dibeli mobil ya nggak pernah dikasih fotonya aja mobil itu eh, Untung masih soleh kadang-kadang anak ibu bapaknya dihajikan. Untung anak masih soleh kadang-kadang bapak ibu masih dibeliin rumah beli mobil. Tapi pak, kalau sekarang orang tua membelikan rumah kendaraan anak sangat banyak tak terhingga. Kalau anak membelikan rumah, kendaraan, mobil mewah orang tua, bisa dihitung jadi. Jadinya bebek cuma tiga. Kalau antum saat tegar tadi, saya pengen anak saya nanti jadi dokter, anak saya jadi ini semuanya itu cita-cita semua. Kita yang hakiki adalah waj'alna lil Kalau itu salah antum, rugi khosirat di dunia wal Rugi. Makanya jangan salah dia. Tapi kalau antum benar niatnya, subhanallah coba bayangkan Pak. Antum punya anak umpamanya 15. Ada nggak yang punya 15? Kalau nikah tiga langsung 55, 15 dua. Subhanallah. Berdoa semua, mau maksudnya 15 nya nggak dikabulin semua. Allah memintakan ampun 15-15-nya dan juga mendoakan semuanya belum lagi anta wa maluka li abika wa inna min auladik wa inna auladakum min kasbikum dan anak-anakmu hasil usahamu subhanallah fakta aja kecil ini kecil kecil loh Pak kalau bapak punya anak di Surabaya atau di Jakarta yang lima di Jakarta, yang empat di Surabaya. Bapak keliling aja ke Jakarta, paling modal 2 juta, balik 10 juta. Wah, Masya Allah. Bapak mana yang ngasih bunga 7 hari 10 juta? Wah, dengan Cash itu. Keliling yang ini ngasih 1 juta, ngasih 2 juta, pulang 10 juta. Belum hari rayanya, 15 anak, 15 karung, 15 baju koko, 15 sandal, emaknya 15 jubah, 15 jilbab, 15 sandal. Habis itu Fitri itu lembut anak, Cukup. senang. Siapa bilang dua anak cukup yang bagus itu dua anak lebih baik. Ya kan? Dua anak lebih baik. Kalau dua anak cukup, nggak dua anak lebih baik. Paham kan tuh? Ini loadingnya lama. Nah, lebih hebat lagi kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat ini bukan hanya keluar masuk keluar masuk, Pak. Kata Allah surga adil yang nanti mereka mereka masukin dari orang-orang yang baik, soleh dari nenek moyangnya, pasangan suami istri dan anak cucunya. Wal malaikatu yadkhulun alaihim min kulli bab. Malaikat itu apa? Tujuannya tidak lain adalah mendoakan. Dan doanya kalau nggak salah ini nih di antum halaman eh, halaman 6 ya Rabbana wa adkhilhum jannati jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim jadi jadi ini sekalian siapa yang akan ragu doanya malaikat hamba yang bersih hamba yang suci hamba yang selalu beribadah kepada Allah masuk keluar setiap pintu yang adanya cuma Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim dan juga memberikan salam setiap harinya di dunianya sampai akhiratnya ini yang dipanjatkan oleh malaikat <clears throat> dengan demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Faedah yang juga dikatakan oleh Rasulullah di halaman 7 ya. Bagaimana faedah seorang muslim memiliki anak yang soleh terutama di antaranya adalah innal rajula la turfa' darajatuhu fil jannah wa yaqulu <clears throat> anna hada fa yuqalu bi istighfari waladika laka karena istighfarnya anakmu kepadamu dan bila ada orang yang ditinggalkan anaknya meninggal dunia maka ada dialog antara Allah dengan malaikat sampai Allah mengatakan kepada malaikat ubnu li abdi baitan bil jannah bangunkan untuk hambaku rumah di surga wasammuhu baitul hamdi berilah nama baitul hamdi bahkan siapa yang ditinggal anaknya meninggal dunia tinggal-tinggalnya belum balik illa talaqawhum min abwabil jannati samaniyah disambut dari pintu surga delapan min ayyiha sya'a dari pintu delapan itu mana saja dia mau nah sekarang kita kembali sedikit ke atas tentang masalah-masalah yang terkait dengan uh, tadi fitnah setelah fitnah apa? Timanya, sebentar Nah karunia anak soleh. Lihat, anak selalu dipandang sebagai karunia Allah. Belahan jiwa, penyejuk hati, pelipur lara, sekaligus perhiasan dunia. Berapa banyak orang tua yang sudah berniat pisah karena anak tidak jadi. Berapa banyak ujian berat diringankan karena adanya anak. Dan kehidupan menjadi senyap menjadi sunyi ketika anak tidak ada. Sehingga dikatakan oleh Allah, al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Nah, di sini saya tanya, zina itu artinya apa, Pak? Apa? Zina yang bisa bahasa Zina perhiasan. Antum tahu enggak orang memakai perhiasan itu biasanya fungsinya apa? Atau kenapa? Atau perasaan yang yang dirasakan oleh orang yang e, sedang pakai perhiasan atau tujuan orang pakai perhiasan itu apa? Satu Ya maklum sih, lagi-lagi nggak ada yang pakai perhiasan Pak. Apa? Nah, Masya Allah Satu yang namanya orang pakai perhiasan pertama dipamerkan, yang kedua dibanggakan, yang ketiga dibuat simpenan. Hanya nih ibu-ibu di jalan. Siapapun yang mati, anak juga gitu. Berapa sering orang tua mamerin anak? Wah, anak saya itu sekolah di itu e, eh, di SD itu juara dua terus mas dari belakang Bangga dia, dipamerkan terus. Anak saya itu mas Olimpiade itu menang terus di tingkatan mana. Apalagi yang nomor dua itu sebelah Jam dua itu udah bangun. Itu. Jam dua. Umur tiga tahun juga bangun, nangis. <laughs> Bukan tajuk Itu, masya Allah kayak Musa itu, masya Allah umur lima setengah apa Al-Quran 30 juz subhanallah ini untuk Imam Syafi'i aja 9, 9 tahun baru hafal Quran loh Pak itu Ibnu Taimiyah 9 tahun ini Musa 5 tahun setengah yang hebat ayat mana saja yang disuruh nyebutin di surat mana nggak ada yang kelewat ayat ini surat ini setiap malam bangun sendiri jam 3 untuk murojaah jam 3 murojaah terus kemudian nanti menjelang subuh nambah setelah subuh nyetorin ke abahnya tahu nggak itu antum kayaknya antum kuper banget <laughs> itu diberita di mana aja dia nggak dicoba dilombakan di RCTI menang dengar kedutaan besar Saudi semua ibu bapaknya dia dihajikan subhanallah Walaupun balasannya di akhirat, alhamdulillah ceripayanya sudah sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit. Padahal antum hari ini juga nggak haji-haji, ya kan? Masya Allah. Nikmat. Itu tergantung. Nah, almalu walbanu wal banun zina. Dipamerkan. Berapa banyak orang yang pakai perhiasan kan secara umum dipamerkan. Kadang-kadang baru boleh bilang aja ketika bicara mah itu banyak kelihatan. Kemudian dibanggakan. Wah, saya bangga punya emas. 20 gram kalungnya. 15 gram gelangnya. 15 gram mantingnya. Itu kanan kiri berarti 7. Oh, bangga. Nah, biasanya juga, Mbak, kalungnya banyak banget Mbak. Ya, Mbak, nanti buat simpen-simpenan nanti lah Kalau nanti barangkali butuh. amat juga begitu. Bahkan saya sebutkan di sini investasi tidak pernah merugi. Ya. Di eh, bab yang yang tadi sudah kita ini ya ladang pahala kemudian investasi tidak pernah merugi itu aneh. ya. kenapa ini sekalian e, nanti juga kita akan jelaskan pengorbanan dan juga dibutuhkan keteladanan harus tumpah nanti kita coba jumlah di dalam masalah investasi yang tidak pernah merugi. Hadirin sekalian, sekarang ini ketika kita bicara masalah pendidikan anak dan prosesnya, antum lihat halaman 18. Setiap orang tua berangan-angan dan berharap bisa menikmati masa tua dengan penuh kedamaian bersama anak. Oke. Punya anak soleh, giliran rumah, giliran hari raya begini, Masya Allah ngumpul. Yang dari Kalimantan bawa 15 juta, yang dari Jakarta bawa 10 juta, yang dari Pekalongan bawa dakwah bersama bukunya, yang dari Subah, Surabaya bawa kaset dibagi-bagikan ke tetangganya, yang datang dari Madinah, Masya Allah, lulus S1, S2, hafal Al-Quran 36 juz. Itu ada, maaf, ada orang, subhanallah, kunjungan ke Ma'at Tahfiz. Nanya sama santri-santrinya. Ya, awam. Tapi Masya Allah, ini orang terkenal banget ada umur ini berapa? Masya Allah hafalannya. Uh, ah, saya sudah 10 juz tu. Yang ini berapa? 15 juz. Yang ini 20. Yang ini berapa? 30. Wah kurang berapa lagi ini dek? Masya Allah. <laughs> Subhanallah. Guayanya kayak ini kan keren banget. 30 juz masih kurang berapa? <laughs> Iya, gitu. Berarti kurang 6 tambah Taurat Injil. <laughs> Sama itu ketika ditanya ini ketika naik Pak sholat Jumat itu hari apa nah itu sama kan sholat Jumat hari apa nah jangan sampai anda punya anak begitu yang dikatakan oleh Rasulullah Inna allaha yubghidu kulla ja'wariyin jawab sakha bin bil aswar شيمان بالليل وحمان بالنهار وعالم بأمر الدنيا وجاهل بأمر الآخرة Allah itu orang Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhawin bil aswad suka teriak tidak pasar. Jibanin bil laili bangkai pada waktu malam hari alias kerjaannya cuma tidur. Kata orang Jawa kerjaannya hari-harinya cuma mate apa pak mate tidur mandi melek terus kemudian nyekek kemudian nelek kemudian golek nah, habis itu gelap mentek lagi jika tidak ada kegiatan yang namanya tahajud Wahimarin bin nahar keledai di siang hari Gak ada aktivitas kajian, gak ada aktivitas ibadah. Jangan begitu pak. Sholat aja nggak dengar ada namanya keledai. Kalau ada dengar azan keledainya mahal itu. Wa alimin bi amrin dunia sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amrin akhirah sangat alim dalam masalah urusan akhirat. Imam wajah alimin bi amri dunia sangat alim dalam masalah urusan dunia wajah jahilin bi amri akhirat sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan hadis ini dinyatakan oleh banyak ulama pakar hadis hadis juga dengan demikian jangan kita menjadi orang seperti itu prosesnya adalah pendidikan investasi mondokin anak bersama biayanya, antar jemput sekolah dengan berbagai macam keringat tenaganya, jangan antum pernah Gak ada yang harus kita bersama. Karena semuanya paham. <clears throat> Coba bayangkan, antum ngapalin Quran anak sendiri belum tentu ketemu. Di sini ketemu enggak? Se-Indonesia baru ketemu satu salah itu. Ya bapaknya Musa itu dong. Itu ikhwan kita. Ya dia nggak mau kita anterin ke pondok. Ya kan? Nah sekarang solusinya kalau nggak bisa ngapalin Quran sendiri kita anterin pondok, kita nyari susunya, dia yang biar, yang didiknya. Jangan sekarang susunya, nasinya, semuanya dibebanin ke pondok. Nitip dong, nggak mau biaya. Anak keluar jadi malaikat. Dari mana? Pondok mana yang ustadznya itu nggak ada yang makan? Pondok mana, sekolah mana sekarang ini? Sekarang harus realistis. Kalau sekarang nggak punya biaya, titip sendiri. Nggak bisa didik sendiri, dititipin. Caranya kerja sama. Jangan kerja paksa. Tidak ada yang kerja paksa, dipaksain pondok. Suruh pokoknya pondok deh. Itu mah tanggung jawab pondok. Itu. Anak saya pokoknya harus keluar pinter. Ah, kalau nggak pinter, kalau nggak bagus, mondoknya yang dimarah-marahi. Padahal Pak, pendidikan itu proses segitiga saling sengkuyungan bersama-sama tiga pihak ini harus kompak pihak sekolah, pihak anak itu sendiri, pihak orang tua. Sekolah berbagai macam perangkatnya termasuk guru, anak. Contoh sekarang sekolahnya bagus, anaknya nggak mau. Orang tuanya punya kemauan, jadi enggak enggak jadi. Anaknya bagus, sekolahnya bagus, orang tuanya ogah ogah Rapat itu Pak ketemu mau sok sama lulus dong. Ada orang tua itu rapat ketemunya lulus sama masuk. Akhirnya badan sekalian yang terjadi komunikasi. Walaupun tidak harus datang ke pondok, ada telepon, ada menanyakan kenapa anak saya begini, kenapa terjadi seperti ini terutama terkait dengan sikap apalagi basis kurikulum tahun 2013 me, me, me, menumpukan atau menekankan pada tiga titik sikap keterampilan sama pengetahuan sebetulnya itu sudah kita bangun sejak sejak mulai Islam itu ada pendidikan berkarakter itu sebetulnya yang kita kembangkan sejak lama ya kita sikap dari mulai akidahnya, akhlaknya, sopan santunnya, terus kemudian keterampilan. Bisa kalau sekarang di kampung-kampung seperti ini, antum bikin keterampilan yang e, terapan aja lah, nggak usah mulu-mulu. Karena kalau IT nanti masang WiFi-nya repot, mati hidup mati hidup <laughs> repot juga. Jadi sini lahan luas bikin aja keterampilan pertanian, peternakan dan yang lain nggak bisa. Kita nggak bisa anak didik kita nggak kita kasih bekal keterampilan Terus kemudian baru pengetahuan. Dan pengetahuan itu sebetulnya baru nomor tiga. Anehnya dari sekalian, di mana-mana menjadi tolak ukur utama. Sekarang kalau dijadikan standar suksesnya apa? Mas, ujiannya nomor piro. Wah kemarin ujian nasionalnya gimana? Keliru. Makanya setiap pelepasan santri yang sudah lulus saya selalu tekankan kita tidak ingin menjadikan manusia kalkulator, tidak ingin menjadikan manusia sukses di atas kertas, tetapi kita ingin membentuk generasi yang betul-betul sukses dalam kehidupan. Sukses dalam kertas banyak. Wah, ini nilainya 4 koma. Ada nggak pak 4 koma? Ya lebih berarti berapa? 6, 4,0 setelah itu wah hebat dilulukan, dimasukkan Quran, dia termasuk begini. Akhirnya dari sekalian banyak yang saya temukan akhirnya saya nggak percaya Tuhan itu ada. Untuk apa saya beragama Islam? Islam bikin saya susah. Karena masa suruh nggak makan 30 hari? Suruh puasa aja. Maki-maki Allah dulu kan. Apa itu sukses? Bahkan saya pernah apa namanya ketika diundang Beijing, China, KBRI, kita ada kajian remaja dan mahasiswa. Tingkatannya itu SMP eh, mahasiswa sama eh, SMA waktu anaknya itu. Saya tanya rukun iman aja nggak ada. Rukun iman ada berapa? Jumlahnya aja nggak tahu pak. Apalagi nyebutin rukun Islam ada berapa deh? Itu diem sampai saya tunggu 20 menit. Nah kan nggak lagi ngaji gitu Pak. Coba apa itu sukses? Walaupun dia sekarang hebat menguasai bahasa Mandarin, vaksin kayak orang China, menguasai ilmu teknologi, berbagai macam. Akhirnya kalau seperti ini, apa manfaatnya? Padahal tujuan utama kita menghasilkan generasi waj'alna lil muttaqina imam. Makanya Allah tegaskan kita ada قابلتهم مسلمين أنا أنا من الصعود الله mengatakan يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم wala auladukum an dzikrillah. Dan ini maknanya bukan hanya zikir kepada Allah, melalaikan kita baca subhanallah. Walhamdulillah tidak melalaikan dari agama Allah, menjauhkan dari agama Allah, menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan. Karena maksud antikrillah adalah semua proses yang mendekatkan diri kepada Allah. Zikir lisan, baca kalimat thayyibah. Kalau tindakan apa? Rukuk sujud seluruh langkah kebaikan menuju surga. Itu juga proses ingat kepada Allah. Artinya, jangan sampai anak kita, walaupun tadi kriteria-kriteria dunia sudah terpenuhinya. Masya Allah, lulus S1 mulus, 2, S2, S3, bahkan sekarang kerja di pabrik eh, asing atau perusahaan asing yang terkenal dengan gaji dolar Bahkan namanya sering muncul di tataran internasional, nasional. Dan karya-karyanya bermanfaat di kanan kirinya. Ternyata agamanya jeblok. yaitu ini merupakan suatu apa namanya? Su'ul khotimah pada suatu proses pendidikan. Sehingga dengan demikian ukuran utama bukan ke sana. Walaupun itu kita bisa lihat bahwa itu sebagai bentuk apresiasi sekian dari sekian bentuk kesuksesan. Tanda-tanda sukses. Tapi itu bukan utama. Makanya pemerintah sendiri <clears throat> ketika menetapkan eh, apa namanya kurikulum 2013 yang diletakkan nomor utama dan pertama adalah Kepada family nggak mau silaturahmi. Kerjaannya cuma hura-hura. Untuk apa? Walaupun rapotnya semuanya seratus, Atau aku senangnya di mana? Senengnya cuma sekali di wisuda. Ditepuin tangan banyak orang. Di kalangan orang umum. Kemudian dikasih piala dari sekolah. Itu kok Setelah itu antum sedih semua. Anak antum durhaka. Bahkan ada yang sekalian, dengan cepatnya apalagi setelah menikah lupa orang tua. Itu. Bahkan orang tuanya tidak pernah diperhatikan. Itu kalau bisa diletakkan di kandang ayam, nyusahin orang tua. Kalau pernah ada cerita seorang ibu pada waktu sore mengajari anaknya untuk menggambar dan mewarnai saat itu menggambar rumah bersama kamar-kamarnya. si ibunya sambil membiarkan anak itu menggambar mengarahkan. Coba gambar rumah dan kamarnya. Kamar depan untuk siapa, kamar tengah untuk siapa, kamar di belakang untuk siapa. Pikiran ibunya yang paling belakang membantu. Yang depan ini nanti untuk tamu, yang tengah ini untuk saya. Ibu nanti di belakang di cucian. <laughs> Itu Umar. Kenapa? Ternyata <clears throat> dia melihat fakta setiap hari. Mbaknya sekarang diletakkan maknya kamarnya di depan cucian. Oh, kalau mbah di sono berarti ini ibunya emak. Berarti emak saya juga saya letak di sono bagusnya. <laughs> Itu. Anak umur 4 tahun. Akhirnya orang tuanya kaget, langsung direview, dia obat menangis. Orang tuanya diletakkan dalam tempat kamar yang bagus. Makanya betul kata para ulama, kedurhakaan diawali dengan orang tua. Gak mungkin bah ada wujud semua diawali dengan keseledoran dan juga sama kalau memang begitu kebaikan adalah diawali dengan Kesolehan adalah diawali proses kesungguhan keseriusan. Makanya di sini uh, apa pendidikan untuk proses langkah tiga yang bagus. Ini juga sudah saya sampaikan. Yang pertama pengur yang yang pertama harus kompak. Suami istri gak boleh berselisih, apalagi berbeda prinsip dalam mendidik anak, apalagi perbedaannya ditunjukkan di depan anak. Yang satunya mendidik Islam ala ajaran. Yang satunya ala turunan, malah ala kadarnya. Ada. Oh, udah lama Islam nggak usah keren-keren. Nanti anak stres. Masa umur segini? 12 pak dikatain segini. Udah dipaksa-paksain jilbaban. Udahlah biar milih cara hidup. Lah jilbaban juga dapat jodoh. Orang tadinya cuma jodoh. Nanti nggak jilbaban kalau jilbaban, jangan-jangan gak dapat kerjanya Udah deh, jangan keren terus. Coba prinsip sudah prinsip. Atau sebaliknya, yang ngotot untuk berbuat sikap baik orang tua laki-laki, perempuan jangan dorong Bapaknya pengen, anaknya mas, eh, laki-laki kok. Anak laki-laki ini harus berani. Harus mau keluar, harus berani merantau. Jangan cuma sekarang berputar di rumah, rumah terus. Orang tua apa nggak usah dipaksa-paksain anak nanti juga kalau sudah pikirannya dewasa tumbuh sendiri tuh merasa akhirnya apa dimanjakan masuk pesantren nggak boleh yang repot pak di tempat pesantren saya itu yang nggak kerasan itu bukan anaknya yang nggak betah bukan anaknya orang tuanya bu ngapain di sini wah saya kangen dok yang kangen siapa bu saya <laughs> repot ini Anaknya udah besar. Bolak balik seminggu sekali. Itu ya ada walaupun nggak banyak. Bolak balik bu. Ini kalau caranya seperti ini, ini yang bermasalah ibunya bukan anaknya bu. <laughs> Ibu cari terapi itu kan gitu. Ada. Nah kadang-kadang ada kalian muncul dari orang tua. Nah ini harus kita benahi. Kompak contoh kekompakan orang tua di dalam menanamkan anak nilai-nilai sunnah. Kompak. Kalau tadi perselisihan jangan ditujukan dulu, nggak setujunya, rundingan dulu. Apakah anak seumur ini sudah layak dipaksakan ke masjid? Kalau memang kita tidak tahu hukumnya, yuk kita konsultasi ke ustaz atau ke ulama. Kalau so, sudah tahu, udah jalankan terutama mengumpatkan orang tua di dalam proses menanamkan akidah dan proses untuk membiasakan anak sholat. Karena problem ini yang paling utama, makanya Rasulullah sendiri menjadikan pola ukur muru darum bis sholati wa hum abna'u sab'in sinin wadribu 'alayha wa hum abna'u asr sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah kalau tidak mau sholat umur 10. Kenapa? Itu kalian karena ini tolongku. Tolongku. Karena kalau sudah sholat beres, insya Allah yang lainnya beres. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika memberikan kriteria tentang kepemimpinan dan ini dinukil oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab dan Syariah siapa yang di dalam sholat menyanyiakan dalam hal selain sholat lebih menyanyiakan begitu juga pendidikan kalau antum sudah sukses mendidik anak, membiasakan sholat, yang lainnya itu nanti ikut. Contoh aja, pertama membiasakan atau caranya kita ajarin tata cara sholat. Kemudian membiasakan anak datang ke masjid sholat berjamaah. Lalu yang selanjutnya kita perintahkan terus dan yang keempatnya, kita latih untuk mencintai rumah Allah. Dan yang kelimanya, membiasakan sholat sunnah. Ini kan butuh waktu. Sampai Allah mengatakan, Wa'mur ahlaka bin sholati, wa'stafin alaiha, perintahlah keluarga untuk sholat. Yang sabar, karena memang butuh proses yang sangat-sangat lama panjang. Kadang coba bayangkan Pak, anak, entah itu di pesantren, entah di rumah, disuruh bangun sholat subhanallah Kadang-kadang bangun. Habis itu tidur lagi. Sampai lima kali. Kadang kita berangkat sudah gembira. Kok nggak nyampe masjid? Di tempat tidur nggak ada. Ternyata tidur di itu bawah itu tangga <laughs> itu nungkrut jadi situ. Ya Allah. Itu aman. Apakah kita langsung gampang? Enggak. Makanya di sini butuh keteladanan berikutnya. Setelah kompak, teladan dan butuh pengorbanan. Ya, terutama Pak ya, kalau berselisih jangan sampai di depan anak. Ya, prinsip-prinsip banyak sekali tentang masalah eh, bagaimana kita itu menegasi anak. Kependidikan kan asli itu lemah, tapi dibutuhkan kadang-kadang perdata. Gak bisa nanti lembut dua-duanya, nanti anak antum jadi bencok. Emaknya lembut, bapaknya lembut, bencong hasilnya. Wong oh, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar kok. Ada terhib, ada terhib. Gak mungkin salah satunya kita tonjolkan. Antum tonjolkan kekerasan, anak antum nanti akan menjadi anak yang badan dan dunia, suka dunia kekerasan. Kalau antum lembut terus, anak antum nanti akan menjadi manja. Anak mama, kekanak-kanakan terus. Itu bahaya sampai gede kemana-mana masih bawa tas kecil dicangkong intinya apa kue berian mama gitu. itu masih kelas SMA anti kelas tiga masih bawa kantong isinya permen kue itu kan aneh di pendidikan makanya ini harus kompak kompaknya gini loh sama ibu atau bicara nyohabil atau terserah kalau sekarang saya ngerasin, kayak sudah mulai rada-rada anak ini ngelawan, kamu yang melesin. Ya? Nanti kalau kamu sudah nanti berpihak ke kamu karena yang keras biasanya dijauhin. Kamu yang gantian keras, saya yang lemas, ya. Karena anak itu biasanya cari yang lembut, cari yang seteng kayak membela, yang keras pasti dijauhin. Ah, bapak si kolot, itu <laughs> kolot, ah, masa dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit beda. Ah. Nah ini maknya selalu ngeluh. Gantian keras. Ayo kamu deh yang sekarang ngerasin kamu. Bilang kamu sholat jamaah itu wajib kalau enggak neraka. Ya ma ma mama kayak bapak deh dikit-dikit neraka, <laughs> dikit neraka itu. Um, bapaknya mulai ngeluh. Ini anak nanti akhirnya terjadi permainan yang cantik. Oh iya iya emang nggak boleh itu. Nah sesekali kita di dalam pendidikan tidak harus di rumah karena rumah itu konflik jenuh bahkan juga menyelesaikan konflik rumah tangga tidak harus di rumah terus karena rumah itu posisi jenuh jenuh sekali seperti kantor posisi jenuh maka sekali-kali kan mengadakan family gathering mengadakan apa namanya apa istilahnya rehla dan mas Atau juga gitu masalah pendidikan anak itu kita kadang-kadang main ke taman itu bukan tanpa makna Main ke pinggir pantai bukan tanpa makna. Cuma maaf, kita itu cenderung jalan-jalan itu masih pemuatan jasmani lebih kepada jasmani murni, tidak untuk pendidikan dan rohani. Contoh aja, anak kenapa yang paling disenangi air sama pasir? Kenapa? Anak itu paling seneng pasir sama air. Bapak kalau ajak mainan apa aja itu umurnya paling berapa jam? Berapa, berapa nggak e, ada setengah jam. Apalagi mainan itu paling 10 menit habis beli diremekin. Itu. Makanya caranya antum kalau an anak kepingin mainan itu biasanya umurnya 10 menit. Antum tunggu 10 menit masih senang berarti dia itu condong. Ada aja main di eh, apa namanya ajak ke tempat jualan mainan itu. Jangan jangan cepet-cepet pulang. Tapi jangan ngeremaki juga. itu. Nanti dia itu mau ini, mau udah ambil semua. Itu kalau bisa setoko di bawah semua. Tapi habis itu ah, nggak Ah, suka. 10 menit nanti yang dibawa cuma dua tiga karena dia akan membawa sesuai dengan tangkapan mata dia Gak mungkin anak itu akan nyenengin barang sekaligus sepuluh nggak mungkin. Paling banter dua sama tiga. Tapi ketika milih seneng semua. Melihat senang-senang. Mana anak yang gak senang? Biarin aja. Ya 20 menit antum muter Nanti yang dipilih cuma satu dua. Bahkan gak senang sama sekali balik. Itu soal mainan. Yang tidak pernah nolak air sama pasir. Pertanyaannya, kenapa? Silakan dijawab Pak Guru, jawab dulu. Yang merasa guru ya. Kalau guru nggak bisa jawab, kalau saya nggak kasih sertifikasi. kalau saya, saya jadi signatnya anak nggak kasih. Ayo, kenapa anak? Antum suruh main di air kalau sudah senang sampai berjam-jam itu kan nyampe jebol nggak pernah berhenti wah itu yang namanya selang begini-gini kadang itu ya hanya ditutup begini tuh, gitu wah dia apa apa ini aja nggak berhenti sampai emaknya itu teriak-teriak ya habis ditarik lagi balik lagi nah, sama pasir bentuknya sampai masya Allah kayak kucing gitu gitu kalau kucing kan nggak apa-apa main tempatnya. Eh, itu. Kenapa anak itu paling senang pasir sama air? Alasannya apa? Karena dua makhluk ini paling bisa menyesuaikan keinginan anak. Antum juga begitu, makanya di sini solusi untuk menghadapi problematika anak, kesalahan-kesalahan kan di sini banyak sekali. Solusinya diantaranya kita harus menyelami dunia anak. Jangan anak suruh menyesuaikan dunia kita, nggak bakal pak. Guru memaksakan anak harus memahami gurunya, watak gurunya, keinginan gurunya. Lah itu bukan guru, ini sudah profesor yang anak antum didik. Ini anak. <laughs> Ya antum sesuaikan. Makanya Rasulullah itu kadang kalau kalau apa namanya nimang anak itu sampai niru-niruin bahasanya loh pak. Cadel-cadel begitu. Ya, menggunakan bahasa Arab sesuai dengan bahasa yang keluar dari mulut anak. Kayak kita kan gitu. Kadang-kadang niruin bahasa anak. Supaya apa? Menyesuaikan dunia anak. Ditiruin. Kadang kan kita bahasanya lancar. Kadang-kadang kita cadel-cadelin. Bahasanya kita bikin nggak sempurna. Supaya menyelami masuk ke dunia anak. Ini juga begitu. Nah dua makhluk ini mau diapain aja oleh anak. Mau dia Tuh lihat pasir itu mau dicunggirin, mau dikeduk, mau ditingkatin, mau di habis itu disodok der, <laughs> gitu kan gitu. Bubarin lagi yang bikin disodok, satu lagi. Tenang pasir nggak pernah ngomong dia, nggak pernah protes. Mau aja, air juga begitu. Saat diapain aja sama anak dia Itulah sehingga disenangi anak. Dengan demikian, mediasi, mediator atau pendidik yang paling disenangi anak adalah yang paling bisa menyesuaikan dan paham psikologi anak. Inilah hadirin sekalian hal yang ingin saya tegaskan. Nah, di sini ada beberapa kesalahan pendidik, maaf. Kesalahan ini mungkin uh, sebagian kecil yang sudah kita bisa baca, baca tapi sebagian besar kita nggak mau. Salah pertama adalah salah tujuan. Salah jadi sekalian, banyak orang yang sekolah nyekolahin anak karena saingan sama tetangga. Wah, tetangga saya ini kan selevel ekonominya sama saya. Masa dia nyekolahin anak di Al-Azhar aja bisa? Saya nggak bisa. Nah, akhirnya masuk ke sekolah Al-Azhar Al atau sekolah-sekolah favorit, maaf, sekolah apa saja yang dianggap keren, bahkan dipaksakan anaknya masuk ke sekolah Kristen hanya Makanya tidak aneh pak, ada anak anak Muslim, bukan hanya ada, cukup banyak anak Muslim sekolah di sekolah. Banyak, apalagi di Jakarta sudah mereka tidak memperdulikan bagaimana dampaknya nanti di belakangnya di bawahnya lebih berat lagi. Padahal ini yang jelas akidah akan terkorbankan. Akhlak akan terkorbankan Walaupun pemerintah telah memberikan suatu solusi Hendaknya sekolah juga menyiapkan guru agama Masing-masing agama yang ada Ah, tolong dicarikan Itu pun porsinya bisa kita lihat Berapa Dan tolong gurunya pun dari mana. Muslim. Tapi kan bisa aja liberal. Muslim semua yang penting. Ada porsi untuk di untuk mereka yang Muslim, untuk mereka yang Buddha, untuk mereka yang Hindu, untuk mereka yang Kristen. Tapi yang ngajar Muslim, apakah antum? Belum tentu. Bahkan kebanyakan mereka-mereka yang tercemar pemikiran liberal Ya, nggak usah jauh-jauh antum perhatikan aja yang masuk seleksi menjadi guru secara nasional. Siapa aja boleh kan? Emang dilarang kalau pemikirannya kado lucu. Nggak mau, nggak bisa. Nggak mau kado lucu, nggak mau gandul. Ya, terus protokol sewa, nataratan, eh, pangestu, itu yang kebatinan tuh belum lagi yang yang Ahmadiyah, yang Bahagia, semuanya bisa. Gak ada larangan dan gak ada syarat. Semua muslim dan mau muslim, oh jangankan muslim, non muslim punya hak sama untuk mendaftarkan diri menjadi guru. Coba makanya, makanya saya sarankan kepada antum-antum tidak dilarang sekolah di umum, tapi harus ada coverisasi harus ada badan. Apa itu? Antum bikin pesat di masing-masing kampung. Apa itu pesat? Pesantren satu Ahad. Kenapa? Karena untuk mengkandung. Coba sekarang tidak dipandang dari sisi gurunya tadi aja seperti itu. Temannya, masya Allah, ada anak temannya non muslim, ada anak temannya dukun, anaknya dukun, anaknya bandar token, anaknya penari K-pop. Oh semua boleh, emang nggak boleh? Anaknya rampok, anaknya maling nggak boleh sekolah apa? Boleh, siapa aja. Anak dukun nggak boleh, boleh semua. Itu menjadi teman harian anak antum. Coba bayangkan pernah ada pengaduan pak, anaknya salah satu jamaah pulang-pulang minta kalung salib. Karena anak kecil, umur kelas 2 temen-temennya lihat pakai salep kok ganteng banget pengen pak pokoknya dia beliin kalung salep kalau enggak nggak mau sekolah saya subhanallah gimana jelasinnya ya Allah dia diminta kalung salep nanti kalau kelas 6 minta apa nih kalung celurit gitu ya Allah apalagi gurunya tadi gurunya saja sudah warna-warni muridnya warna-warni, anak antum juga polanya pasti warna-warni. Kantornya, proteksinya adalah antum bikin tempat pesantren satu akad. Kalau kita tidak bisa masukkan ke SDIT, nggak bisa masukkan pesantren, harus ada solusi. Jangan juga terus hmm, apa namanya nyalah-nyalin pesantren mahal semua. Ya kalau nggak mahal, mintanya berapa pak? Pesantren satu bulan dua ratus ribu Ya sudah, bikin aja sendiri. <laughs> iya. Saya kira seluruh Indonesia nggak bisa. Tapi bapak bikin sendiri. Ya bisa. Caranya gurunya satu aja. Iya. Yang umum satu guru, yang agama satu guru ngajar macam-macam. Itu. Terus ngajarnya barengan, kelasnya gantian. Ntar dulu ya nak ya, kamu diem aja di situ ya. Jangan rame-rame. Saya punya <laughs> jam di sebelah pindah itu itu agak bisa ngirit nah tiap hari pecelin terong <laughs> itu aja nah, tanaman itu terong banyak pecel terong itu kan perlu dipedesin nah dikit-dikit kan insya Allah yang penting nantinya banyak ada solusinya ya ada, ada solusi nah tapi terong terus terus kakung ya tidur <laughs> suruh ngapain baru yasin wal Quran yang ngatur semua wah terong ya, terus ya nah ini yang menjadi masalah caranya itu tadi antum bikin kok satu ahad enggak enggak mahal kok antum sekarang contoh aja kumpulin 20 ikhwan ya di satu masjid atau 10 kalau di pesantren ngeluarin 200 300 tadi oke okay. coba kalau pesat ini cuma 50 50 antum kali 20 sudah 1 juta. 1 juta sudah antum bisa mendatangkan dua ustaz kalau di sini. Dua ustaz. Nanti antum bagi aja. Materinya nggak usah mulu-mulu. Yang satu Al Quran hadis, akidah akhlak sama pergi aja. Itu materi agama untuk kantor. Dan temanya kalau pergi kan sampai rukun Islam aja kalau SD. Gak usah mulu-mulu. Yang penting rukun Islam terselesaikan dengan baik sudah cukup bagus. Quran hadis antum e, sampai pada tingkatan hadis-hadis yang untuk apa namanya motivasi mereka sholat itu aja sudah bagus ya jumlahnya bisa antum 20 bisa 40 bisa 30 bisa arba'in nawawi lebih bagus kalau ini akidah akhlak antum kuasai kitab tauhid untuk pemula itu aja yang banyak di apa namanya diterbitkan oleh beberapa penerbit itu simple banget cukup bagus untuk diajarkan Insya Allah anak lulus ini juga selesai. Dimulai bisa rata-rata kelas 4 aja karena kelas satu 2, tiga itu mungkin belum belum bisa menangkap. Kelas 4, 5, 6 itu. Nah, 6 nanti karena setengah semester itu sudah mulai ujian, pasti otomatis setengah setengah tahun aja cuma. Jadi di sini kita punya waktu 2 tahun setengah. Kita bikin gitu. 2 tahun setengah untuk mengajarkan itu semua. Tafidnya, nah ini tahfidnya kita kuatkan karena di di sekolah umum nggak ada tahfid. Berarti kita harus mencari guru satu lagi untuk tahfid. Kalau antum mau menambah menu, ya tambah lagi. Kalau antum sekarang taruhlah paling murah pesantren di di Indonesia ini yang dikelola oleh Irwan Irwan Salam ratus ribu ya. Sebulan dua ratus ribu paling murah. Dua ratus ribu. Antum sekarang taruhlah keluar separuh aja, tapi di rumah. 50 untuk pendidikan empat materi tadi, yang 50 ribu untuk tahfidz Quran. Contoh aja sekarang saya kerjasama dengan uh, apa uh, Saudi untuk pendidikan tahfidz beasiswa 100%. persen, Cuma di Jakarta, ya. Itu hanya satu tahun setengah ternyata anak bisa hafal 30 juz. Subhanallah dan kita ditransfer semua kurikulumnya, langkah-langkahnya dan dikontrol setiap <clears throat> apa namanya tiga bulan sekali dia datang untuk meluruskan kekurangan-kekurangannya. Nah ini termasuk nanti tanggal 20 2 eh, September datang untuk ngontrol dan sekaligus dikasih duitnya apa nggak seneng gitu kan? Nah, itu yang paling penting <laughs> gitu. <laughs> ya dikasih guru-gurunya target satu tahun setengah 30 juta Ternyata bisa. Kenapa kok bisa? Sekarang satu hari ada target. Anak nyetor sekian lembar. Dan bisa kok. Ya. Ada di Ibnu Hajar ya eh, di pesantren kita itu di luar sekolah. Anak mentargetkan sendiri. Tiga tahun itu 30 juz. Yang dibuat itu ada kemauan dari anak itu sendiri. Dan itu nomor satu, Pak Makanya ujung-ujungnya keberhasilan pendidikan nomor satu adalah anak, kedua sekolah, ketiga orang tua. Anak itu menempati mungkin nomor pertama. Ketika anak itu motivasi belajarnya bagus. Ketika anak itu dorongan gitu untuk mencari ilmu itu semakin visioner. Saya mau jadi apa? Saya ingin apa? Itu semakin gampang dia untuk mencapai kesuksesan belajar. Ya. Nah ini tujuan. Nomor dua, ikhlas itu penting Pak, Masya Allah. Kita nyekolahin anak, itu tujuannya untuk kita luruskan. Iman loh Pak. Coba, wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Coba. Di akhirat gak dapat bagian sama sekali. Udah capek kan jemput anak, biaya habis. Bahkan belum lagi resiko-resiko kadang dipanggil sekolah. Ternyata gak dapat Makanya ketika para ulama nafsir ini yang kedua ayyukum ahsanu amala yang paling benar yang paling hebat. Yang kedua kekeliruan kedua, kekeliruan keliru memilih sekolah. Ini Pak. Bisa jadi tujuan orang tua sudah benar. Namun pendidikan anak tetap gagal karena salah memilih lembaga untuk anak. Mereka memasukkan anak ke lembaga pendidikan yang berlabel agama namun kurang memperhatikan akidah dan akhlak peserta didiknya. Bahkan yang sering-sering kan eh, anak-anak e, materi agamanya ya normatif. Usolli nawaitu Kalau bahkan kalau nggak jawab seperti itu salah ujiannya. Dicoret. Itu nggak lulus. Makanya ketika saya dialog sama Ramli apa? Ya itu Ramli kan dia mengatakan niat itu boleh dilafatkan dan nggak harus dengan lafaz tertentu seperti Rasulullah pada saat puasa sunnah faidan ana shaimun kalau begitu saya puasa ini adalah bentuk melafatkan niat dan ini adalah dalil bolehnya melafatkan niat saya bilang Pak Ustaz itu ikhbar linnas bukan ikhbar untuk Allah mengkabarkan kepada manusia yaitu Aisyah bukan kepada Allah mengkabarkan itu cukup di hati maksudnya niat itu kan gak harus nawa itu boleh dengan lafaz apa saja termasuk yang diucapkan Rasulullah saya tak saya balik Pak Pak Ustaz kalau begitu antum harus merubah kurikulum depak dulu karena di depak itu kalau gak jawab usul salah nah baru diem kalau nggak jawab, kenapa itu? Sama. Itu soli fardhu itu. Ya. Makanya pernah ada orang di Indonesia pernah sholat di Masjidil Haq, Masjid Nabawi di samping saya, nggak tahu Malaysia mau Indonesia. Saya sudah masuk duluan, Allah Allah. Di samping saya ada yang sholat. pus, pus, pus, pus, Subhanallah anak saya ini udah sholat ini. Kalau boleh anak batalin, anak batalin, anak mau tegur gitu. Ngapain Pak? Apus, apus. Itu bolak balik Pak, sampai berkali-kali. Sayangnya dia sholatnya selesai duluan. Anak rencana mau habis sholat, anak mau ingatin. Itu capek saya dengar kan. Itu. Begitu juga kasus sama ada sering diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Salam al Ada orang yang niat sholat sholli fadluhu bi arba'u ka'atin faqbil jumlati. Ditegur sama Badui dengan bahasa Arab, bahasa indonesia Pak masih kurang. Usolli fadluhu bi arba'a raka'atin. Dekat jarak Masjidil Haram atau jarak Ka'bah 20 meter. Hari Senin tanggal 1 Januari 2014 Allahu Akbar. Ya, lengkap kan? Jadi kalau begitu kurang. Jadi, Soli, Fardhu, di Arba, Rokaat, itu kan di luar Mekah. Ya gitu kan di depan Ka'bah, harusnya detail juga. Caranya, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. dan malaikat juga rinci. Nah ini, Nah hal-hal yang seperti ini ada. Kalau kita nggak waspada, Bahkan Pak maaf, banyak orang tua yang sudah di, di atas sunnah, orang tua yang sudah ngaji Diayeli anaknya karena anaknya sekolah di di sekolah-sekolah umum sudah dibiasakan seperti itu diluruskan nah nggak ada ah bapak sih nggak kayak guru saya bapak ini kuper kayaknya deh <laughs> anaknya udah nguper-nguperin bapaknya lagi Masa sholat gak pakai usul gimana ceritanya pak? Bukan niat. Kalau nggak niat salah pak. Niat itu rukun sholat loh. Jangan macam-macam. <laughs> Bapaknya situ. Coba bayangkan. Akhirnya bentur. Belum lagi yang lainnya. Itu kalau apa puasa kan awal itu sauma wadin ana dari parti syahrin karena karena bahasa Arabnya nggak fasih lidahnya jawab pasti takri <laughs> kita itu kalau dengar eh, ini orang bola balik dan manggilin parti yang takri <laughs> nah itu sauma botin sauma sauma sauma itu kan ngembala kambing saima saima tuh sauma tuh ngembala kambing Berarti saya besok niat malah kambing. Godin, god, godin. Kalau godin makan siang. <laughs> saya besok niat makan siang. Nah, udah. Malah kambing makan siang. Enak. Sama parti sama tari. <laughs> ya Allah. Makanya kalau nggak bisa bahasa Arab itu jangan lantas Berantakan kalau berantakan tantangan. Itu makanya sampai para ulama seperti Imam Ahmad memulihkan doa pakai bahasa yang dia pahami. Karena kasusnya kalau salah mengucapkan, coba bayangkan di Jawa itu ada zikir ya, ya kayyumu ya kayumu. Ternyata diusut-usut dari ya kayu, ya kayumu. Karena dulu dengernya mungkin ngajarinya juga oh apa namanya buahnya nggak pakai mic sementara mbah-mbah yang dengar di belakang begitu ya ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayuhu ya terus ya kayu kita mana sampai seperti itu ada ada dikit di Jawa ya kayu ya kayu oleh karena itu apalagi masa Allah sekolah yang melarang jilbab bagaimana antum hanya mendapatkan status quo hanya sekedar label sukses duniawi semu anak antum sudah tidak percaya lagi jilbab itu wajib antum sudah tidak percaya lagi memelihara ini adalah sunnah anak antum bahkan bukan hanya nggak percaya sudah meremehkan melecehkan apa manfaatnya itu semua pak untuk apa kita sekarang bangga dengan tren-tren sekolah? Yang akhirnya tuh lihat kasus yang terakhir salah satu syukurah yang terkenal sekali di Jakarta. Akhirnya apa ya? Tidak memperdulikan akhlak akidah jeblok. Sekarang orang tua yang sudah bayar pak, itu bayarannya tuh enggak pak? 250 ribu maksudnya pak. 250 juta pak Itu full ini apa namanya pulang pergi itu full day. Full day masuk sekolahnya 200 sekat terakhir 250 juta bulanannya 3 juta. Oh, orang banget. Itu kalau di sini bayar anak berapa, Pak? Masya Allah. Di sini bayar 10 anak kali ini. Ya, lebih. Coba, karena sekarang tidak ada sikap yang ditekankan. Apa makna sikap? Karakter, akidah, dan akhlak yang jelas. Apa kebanggaannya bisa mahal, gengsi, yang ngajar semua orang-orang asing. Nah, ini yang selanjutnya. Imam Malik berkata tidak boleh belajar kepada empat orang yaitu orang yang sangat pandai meskipun hebat dalam periwayatan pelaku bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya orang yang suka berdusta sesama manusia meskipun saya tidak menuntutnya memampukan adil atau seorang soleh atau ahli ibadah tapi tidak mampu menghafal apa yang dia riwayatkan maksudnya tidak bisa memilah hadis yang sahih maupun hadis yang dan juga Syekh Bakar Abu Zaid lebih tegas lagi Wahai para pelajar, bila kalian masih bisa leluasa memilih tempat belajar, maka jangan belajar kepada ahli bid'ah, baik seorang rafidah, khawarij, apa qadariyah, dan pemuja kuburan. Bahkan jenak daimah secara kesimpulan aja, semangat kita menyekolahkan anak-anak di sekolah asing, di sekolah-sekolah yang sekarang ini eh, apa yang dikelola oleh non-muslim. Bahkan Abu Abu Hasan An-Nadawi berkata, sungguh sistem pengajaran barat yang diterapkan di negara-negara Islam mengandung rencana matang dan target terselubung untuk menghancurkan karakter umat Islam dan melumatkan kepribadian generasi bangsa karena bangsa barat telah merubah strategi penghancuran generasi Islam dengan cara baru yang mereka tampilkan dalam bentuk lembaga pendidikan dan universitas untuk mewujudkan tujuan mereka. Bahkan lebih gamblang lagi Syekh Al-Albani mengatakan menegaskan bahwa ya anda bisa lihat di halaman 24 anak yang diatur pendidikannya oleh orang kafir atau Nasrani akan menghasilkan salah satu di antara dua keburukan. Gak ada yang baik. Salah satu di antara dua keburukan yaitu terpengaruh yang pertama terpengaruh dengan ajaran Nasrani atau ateisme bahkan ajaran Nasrani menghasilkan kekafiran satu agama akan tetapi ateisme lebih dari semua agama jadi ini sekalian kalau nggak menjadi orang Kristen atau ateisme nggak percaya Tuhan udah nggak ada itu Om sekarang mereka nggak sekolah-sekolah yang yang dikelola oleh orang asing imma nggak mengajarkan agama sama sekali atau mengajarkan agama dibungkus nilai-nilai Kristen sebetulnya dengan bungkusan macam-macam bungkusan tentang dan eh, sekarang pelajaran yang paling gampang untuk disusupin apa? KP apa ya KPP yang dulu gantinya PMP apa? K apa? PKN ya. Itu paling gampang. Itu. Dengan demikian sangat berbahaya dan ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang orang tua. Sehingga lajnah imam melarang umat Islam membuka. Untuk lihat halaman berikut. Lajnah imam melarang umat Islam membuka, mendukung dan membantu mendirikan sekolah asing apalagi memasukkan anak-anak kaum muslimin ke sekolah tersebut karena sekolah asing akan menjadi sarana penghancur dan media merusak akidah dan akhlak mereka serta menjadi menjadi bahaya besar dan kehancuran nyata yang wajib ditangkal bahkan surat-surat tersebut semakin dilarang bila dibuka di Jazirah Arab karena Rasulullah bersabda bersabda tidak boleh berkumpul dua agama di dalam Jazirah Arab. Nah, sekarang berikutnya adalah kesalahan metode pendidikan Hari ini kalian keteladanan sangat berpengaruh pada proses pendidikan anak. Makanya, kenapa sekarang hasil pendidikan sekarang ini? Karena tenaga didiknya nggak bisa jadi teladan. Coba bayangkan Pak, guru agama saja nggak mau ke sholatnya. Bagaimana anak bisa tertarik musik? Guru agama saja pacaran sama muridnya. Bagaimana muridnya nggak pacaran? guru agama bahkan ada yang nggak sholat karena menganggap sholat Jumat, sholat sholat itu kulit Islam syariat. Saya itu sudah hakikat, sudah isi. Jadi kalau sudah isi, kalau kita sudah sampai isi, ya sudah nggak perlu kulit. Antum sekarang belah ya. sudah sampai isi, perlu nggak kulitnya? Perlu nggak? Ya perlu untuk minum itu, karena supaya nggak bau tangannya kan perlu kulit. Hadirin sekalian, dia mereka mencoba untuk membuat analogi-analogi yang memang enak. Kalau kita sudah lepas pisang nyampe bijinya, nggak perlu kulitnya kan kita buang. Analoginya bagus. Kalau kita sudah sampai duriannya isinya, ya nggak perlu kulit buang. Jadi eh, Islam itu kalau sudah nyampe isi nggak perlu kulit. Makanya mereka membagi Islam itu ada ada uh, lima tahapan Islam syariat. Makanya dikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Islam tariqat. Makanya dikirnya la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Ya, itu uh, dan terakhirnya la ilaha illallah la ilaha illallah sini. Ya, itu ada tujuannya karena untuk mengumpat ke jantung. Ya, la ilaha illallah Itfok, ditekankan sampai beratus-ratus kali. Terus kemudian Islam hakikat Allah, Allah, Allah, Allah. Terus, terus sampai pada Islam makrifat. Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, Nah, sampai pada Islam zikir rohim sana Nah, kalau sudah zikir sana itu sampai tidak ada suara zikir, nggak ada suara. Sehingga pada saat itu mereka mengaku panah lenyap. Sehingga mereka mengatakan diri saya pergi meninggalkan diri saya untuk menemui Tuhan. Nah ini kalau anak antum dididik seperti itu, metodenya seperti itu, manhajnya, kurikulumnya, subhanallah, hancur pak. Dan gini pak rahasia ini tolong dipahami untuk semua pak-pak guru ya. Kan kita semuanya adalah pendidik sebetulnya. Minimal didik anak kita. Kalau nggak punya anak pun minimal didik diri kita sendiri. Jadi semua nggak ada alasan untuk tidak jadi pendidik. Baik. Jangan sampai antum salah menerapkan metode pendidikan. Makanya Allah sampai menekankan hal itu walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Pendidik rohani ialah orang yang yang sempurna ilmu dan yang kepada Allah. Sehingga dia mengajak kepada ilmu aman dan pengajaran yang menjadi kunci sukses. Tanpa semua itu akan menimbulkan kekurangan dan kerusakan. Kalau tidak kerusakannya bukan hanya setahun dua tahun bang, antum akan merusak satu generasi manusia. Ini catatannya. Kalau antum salah mendidik, antum akan merusak satu generasi manusia. Coba sekarang antum didik salah di SD Mama. Iya kalau dia nerusin pesantren, beda bereview. Ternyata setelah SD, sekolah SMP umum semuanya. Yang direkam agama cuman ketika SD top, itu pun salah. Berapa banyak orang yang sudah dewasa sekarang hanya mengandalkan agama SD dulu. Karena dia mengenal agama cuma di SD, habis itu sekolah luar negeri, SMP, SMA-nya, habis itu universitasnya juga universitas Oh udah. Dia dapat itu. Rusak. Sampai mati itu yang didapat Islam. Ngeri, Pak. Makanya pendidikan itu bukan soal urusan mudah, sepele. Berat. Ya. Selanjutnya. Ya. Motivasi ya kita akhiri Motivasi belajar yang salah ini juga begitu sama anak antum jangan dimotivasi materi atau ria sombong-sombongan sama teman wah kamu masa sih kalah sama teman kamu dulu kan kamu ranking satu di SD dia ranking dua nah, nah itu juga motivasi salah terus salah memupuk kreativitas ya kreativitas anak ini juga jangan sampai apa namanya jangan sampai eh, apa melanggar norma-norma agama dari mulai lukis dari mulai seni macam-macam kemudian setelah itu eh, ada lagi kesalahan kurang konsisten itu pak kita itu hanya konsisten nggak ada bedanya bapaknya Musa sama antum masalahnya nggak konsisten kadang sudah komitmen sebulan hilang murajaah hafalan anak baru bertahan sebulan pokoknya ya nanti setelah asar kamu harus nyetor hafalan jalannya sebulan dong itu hilang ya. terus kemudian kekhawatiran yang berlebihan ini juga kesalahan berlebihan mencurigai anak ini juga termasuk kesalahan menjauhkan anak dari orang soleh ini juga berbahaya bahkan banyak orang tua kalau anaknya ngumpul sama e, musisi sama artis seneng ngumpul sama ustaz ketakutan jadi teroris itu naudzubillah terus kekerasan nanti yang terakhir KDRT terhadap anak kekerasan terhadap anak sekarang sangat banyak sekali kekerasan fisik kekerasan seksual kekerasan psikologi yang sekarang terjadi di Pampang, di, di, di media, di tataran realita, itu semuanya harus kita nafikan dan dalil-dalilnya di sini sudah saya semua foto mungkin setelah itu kita buka tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selesai sebelum waktu asar maka kita akan sama untuk tanya jawab sama beliau eh, silakan untuk yang akan bertanya kepada beliau. Saya senang yang tanya Pak Guru atau bukan pikiran Pak. Antum huruf mana? Oh, ya apa-apa. Gini Pak, bukan soal ini boleh nggak boleh, kan begini. Kita menghadapi suatu realita. Ada sekelompok ikhwan yang masukkan anaknya ke pesantren, nggak sampai memasukkan ke sekolah SD itu juga nggak mampu karena tetap aja bayar sementara anaknya umpamanya 21 karena yang nikah tiga istrinya tiga umpamanya anaknya 77 aja kan 21 itu, itu baru kecil rata-rata ada istrinya tiga empat itu anaknya sampai minimal itu ya 32 rekreasi udah pakai bus iya. kalau punya bus kalau enggak ya nyewa aja truk TNI itu tetap terpal nah ini kan problem bukan boleh nggak boleh nah sekarang pilihannya apakah anak ini nggak boleh sekolah atau nggak perlu sekolah atau nggak usah sekolah jawabannya itu masuk pesantren nggak mampu Hatta bayar 200 ribu tadi. Masuk SDIT pun nggak mampu. Mungkin sebagian anak mampu, ada sebagian anak yang nggak mampu. Solusinya otomatis kita bikin lembaga takaful menjamin anak itu untuk sekolah tetap di SDIT eh, eh di SDIT sekolah Islam okay. yang kita kelola yang bisa full day pulang pergi tapi ada yang kelompok tetap aja nggak bisa. Atau gini Pak, maaf. Ada yang bisa. Anaknya dimasukin pesantren nggak bisa, nggak mau. Malah stres masuk pesantren. Orang tuanya cukup. Namun di daerahnya itu nggak ada sekolah lagi. Nggak ada. Antum jangan membayangkan kediri Pak. Antum bayangin daerah contoh aja Kalimantan Contoh aja Jambi, Sumatera. tidak semuanya itu ada sekolah SD. Jangan ke pesantren, itu aja nggak ada. Nah, mau apa? Otomatis di sini sekolah negeri itu loh itu itu posisi posisi permasalahannya sekolah negeri ya atau alternatif sebelum ke sekolah negeri ada ya? antum ikutkan sekolah homeschooling. Ini solusi ya. Homeschooling di situ nanti ikut ujian persamaan paket C atau salafiyatul ula salafiyah ini. Tapi akhirnya ada kelompok-kelompok yang nggak mau itu semua. Solusinya cuma tadi itu, imas sekolah atau nggak sekolah. Pilihannya apa, Pak? Makanya kita harus bikin kelompok belajar tadi. Karena diri di sekolah. Nggak mungkin gara-gara anak saya satu aja harus diri sekolah saya. Ya sudah, sekarang ada berapa orang di sini? Lima orang. Yuk kita kumpul, datangin aja ustaz. Ya, ustaz-ustaz untuk ngajarin anak kita ini kan nggak perlu lulusan tinggi-tinggi seperti umpamanya lulusan uh, apa namanya Medina, lulusan Libya, nggak perlu kan? Ya, Bahkan eh, pengabdian-pengabdian dari pondok-pondok itu bisa kita tempatkan. Itulah. Kalau lima orang, insya Allah kita bayar deh umpamanya. Apalagi nanti cari muhsinin, kumpul-kumpul 10 juta, kumpul-kumpul umpamanya eh, ternyata dapat satu juta setengah. Alhamdulillah, insya Allah ini bisa dapat guru satu atau dua. Sambil nanti, apalagi dia jadi imam masjid, di masjidnya dia dia juga sudah ada jaminannya dari pengurus masjid plus dapat tambahan dari pesat tadi pesantren Sabtu Ahad Masya Allah itu yang kita inginkan ya soal ini ini masalah konteksnya adalah konteks di dalam posisi darurat bukan di dalam posisi longgar boleh tidak boleh ya kalau ini sekolah ya untuk sekolah yang selamat karena tadi termasuk kesalahan-kesalahan Eh, orang tua adalah menyekolahkan keliru memilih sekolah. Ada lagi? Ini ada sebagian orang tua mengharapkan keluarga dan anaknya tidak nonton TV dengan antara yang tidak baik dan tidak mendidik. Namun fasilitas itu masih tersedia, walaupun kadang sudah ada terpasang channel TV sunnah namun channel-channel yang lain itu masih bisa diakses atau tidak diblokir. Bagaimana nanti antum ya. untuk kita ini Gini pak, sebetulnya antum protektif tidak boleh melihat sama sekali itu bukan mendidik. Karena gini, kalau antum masih ada, kalau itu dia di rumah, kalau nggak di rumah, ada nggak peluang nggak nonton? Kalau mental menonton itu masih ada terus, itu hanya tinggal kesempatan. Dan kejahatan itu bukan karena adanya niat, karena adanya kesempatan. Di sekolah, di rumah tetangga, antum lagi pergi, di rumah family, lagi main, bisa saja terbuka, terbuka semua. Yang paling penting sekarang buat antum adalah pembinaan bimbingan pengarahan kepada anak bagaimana menyikapi benda yang satu ini yaitu televisi terus dialog terus adanya apa namanya penyadaran sampai ada di depan TV itu dia nggak akan tertarik ya memang paling sulit ngontrol anak itu dua acara film karton sama game itu. Game itu masya Allah. Ya. Rata-rata terutama anak metropolitan 99 persen main game. Itu terlihat dari mana pak? Dari santri saya. Saya tanya kalau habis liburan, siapa yang sekarang tidak pernah main game selama liburan? Gak ada yang angkat tangannya. Siapa yang main? Semua. Persis kalau ditanya, siapa yang hidup tidak pernah berbuat dosa? nggak ada yang angkat Itu. Siapa yang sekarang pernah berbuat dosa? Itu juga nggak ada yang angkat Siapa yang banyak dosanya? Angkat semua. <laughs> Sama seperti itu. Anak kata, ya Allah ini orang tua bagaimana ini. Potensi anak itu main, tapi harus ada pengawasan. Bahkan suatu hal yang dikatakan, anak sampai ke sini kalau nggak salah, tindakan ceroboh orang tua membiarkan satu anaknya bebas berteman dengan dia. Kedua, membiarkan alat mus. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Salah Taibin mengatakan, termasuk khianat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, membiarkan alat musik di rumahnya dibuat mainan anak tanpa tanpa ada larangan. Yang ketiga beliau menjelaskan hadis ini, تعليق di dalam kitab السياسة الشرعية ما من عبد مسلم يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته illa إلا لم يجد رائحة jannah Tidaklah ada seorang hamba muslim ketika diberikan tanggungjawab amanah kemudian saat mati ketika mati khianat Ghasin menipu terhadap amanahnya maka dia tidak menemukan uh, apa itu namanya baunya surga kata Syekh Muhammad bin Salah Uzaimin termasuk orang tua yang membiarkan alat-alat musik di tengah rumah tangga. Bagian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu pemahaman. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jelaskan tentang isi dan sinar karena bagian dari pendidikan bahasa panas saya ingin menjelaskan kepada mereka secara efektif. Ya, pertama, anak mohon antum jangan sampai eh, ini lagi seru-serunya, ini sensitif, antum pleset pelesetin Ada yang di media pelesetin istri, istri haki zaman suami. Nah, ini ini lagi ini lagi sensitif pak, antum jangan bikin perkara. Ini sudah menjadi urusan internasional. Ada yang bilang, Mas, antum isi enggak? Ya iyalah, oh, anginnya semilir begini. Gaya ISIS gimana sih? Itu itu ditanya, Mas, antum isi enggak? Ya iyalah. Oh, anginnya enak banget. Jangan juga, ya. Jadi ada di sekalian, antum bisa salah paham. Mas, antum isi enggak? Ya iyalah. Loh, akhirnya antum orang dengernya sampai iya antum nggak dengar jelasan Lo angin kok enak semilir begitu kok ISIS. Itu maksudnya ISIS itu apa? Anginnya semilir maksudnya antum guyonan. Tapi ditanggapin orang serius. Akhirnya antum ditangkap. Ini lagi sensitif. Ya. Nah, hadirin sekalian, kita hanya berpedoman pada berita. Kalau seandainya berita itu benar, maka pertama Idris memang betul bukan bagian daripada cara Islam berjihad, cara Islam menegakkan khilafah. Itu satu. Cara Islam berjihad tidak seperti itu. Cara Islam mendirikan khilafah juga tidak seperti itu proses dan prosedurnya. Ya. Dan ini efeknya memang berbahaya kalau memang benar. Kenapa bahaya? Yang ini tidak banyak disampaikan ketika saya mengamati terus komentarnya tokoh-tokoh. Ini nggak pernah disinggung. Bahayanya apa, Bapak, ketika khilafah ini sudah tidak ada, legal deh. Kalau khilafah ini sudah ada dan diakui, legalitas, legalitas bahaya akan muncul apa? Potong tangan tak yang dulu. Ini nanti bisa saja orang-orang yang mencuri dipotong tangan. Iya, karena dengan dalil udah ada khilafah. Khilafah kan harus dibatasi oleh negara, tanah, teritorial. Itu. Dan khilafah saya bukan di sini, di sana. Lah ngapain tinggal di sini? Ya sementara. Oh dia itu pinter ngayal kok. Apa aja dia yelin. Rasul aja dia yelin apalagi aku. <clears throat> nah, terus kemudian rentetannya hukum kisus berlaku. Hukum rajam, hukum kisos, hukum potong tangan sah ini bahaya Pak. Ini nanti kalau terjadi, subhanallah ini kerjanya Pak Polisi lebih berat lagi. Ya, ada orang yang ditangkap penjahat tapi atas nama membasmi kejahatan, motong tangan orang. Itu tahu-tahu tahu satu. Mas, tangan antum mana satunya? Waduh, kemarin nyuri dipotong sama ISIS saya. Tuh, <laughs> rajam apa zina rajam ada bagi akhwat-akhwat yang yang awam yang kena doktrin Pak Ustaz tolong saya bersihkan Pak Ustaz laporkan ke pusat bahwa saya telah berzina dan ingin tobat ya udah dirajam aja Pak rajam karena sah kalau isu teroris kemarin Pak resikonya hanyalah teror Resikunya hanyalah letupan-letupan kejadian yang membahayakan walaupun itu sudah bahaya tapi ini nanti efeknya lebih bahaya bahayanya tidak hanya sekedar yang disampaikan berita itu membunuh orang sekian ribu udah kebunuh selesai yang kita harus pikirkan ini adalah ribuan manusia yang akan kepotong tangannya kebunuh dalam waktu kurun sekian tahun nanti kalau ini terus Ya. Dan ini nggak kenal bahasa. Kalau sekarang kan yang mati di Irak, yang mati di Suriah, ini nanti yang mati di seluruh dunia yang sudah berbaikat kepada khilafah yang sah menurut mereka. Ini yang satu yang harus kita ingat. Kedua, ini adalah PR baru kita untuk lagi-lagi menjelaskan ke masyarakat kita kemarin sudah clear Pak, teroris sudah clear sudah hampir ya orang dituduh teroris sudah eh, nggak eh, terlalu signifikan lah. Mas, teman antum ah, udah pada ketangkap lo masih oto nih. Eh, belum ketangkap itu nggak ada, nggak ada itu udah. Perasaan teman-teman itu udah pada mati, itu masih hidup. Itu nggak ada udah. Orang lihat orang jenggot ada, juga ketemu Nah ini ini. Waduh, ini ini, ini. yang cobaan itu ISIS itu pak. Itu sampai maaf kemarin ada re, ada di dunia media, media ini lebih gampang untuk nipu pak. Di sana ada foto Ustaz kita di komentari ini adalah salah satu tokoh ISIS Timur Tengah Suriah. Yang tengahnya siapa? Ustaz Yazid. Tengahnya. Di Apen memang di sana ada Ustaz yang dulu kan dari Suriah tuh yang dulu kerojak untuk cari dana. Itu. Gak peduli orang awam tulisannya apa, fotonya siapa. Jangan dengan gitu, foto aja bisa ditukar-tukar kepalanya siapa, badannya siapa. Iya, itu. Lagi rame. Di, dikirim-kirim. Kemana saya dikirimin? Itu bentarannya inilah salah satu tokoh ISIS Timur Tengah ya yang yang ini ini tengah namanya ini ya ini fotonya bukan dia namanya tapi orang kan nanti kenali fotonya orang yang di kamar itu nih orang hmm. itu bahaya pak ini PR bahaya kedua yang pertama tadi yang ini mungkin nggak nggak bisa diungkapkan di televisi di media kita yang jadi satu. Ini nanti dibutuhkan sekian tahun untuk mencairkan lagi isu seperti kita mencairkan klarifikasi ke pihak berwenang, ke pihak berwajib, ke masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama bahwa kita itu tidak ada kaitannya dengan teroris. Ini PR baru lagi, ya. Itu siap. Ya. Karena orang awam itu untuk mencirin ISIS sekarang itu gampang. Jenggoten, jubahan, Orang Arab, orang awam itu bangga mau jelimet jelimet dikasih ciri-ciri. Maksudnya begini, kriterianya begini, pemahaman. Ya, terlalu jelimet pak, ribet, pusing. Yang penting gampangnya jenggotnya panjang, atau cingkrang, baduknya belang. Itu teroris kan dulu gitu. Sekarang tambah satu jubah. Udah, mana aja jubah? Isi jenggot panjang, katok katok e cingkrang, batu e belang, atau coba isi. Mana dia antum? Mas, sampai isi dia. Itu enak banget ya. Oh, itu bahasanya sebetulnya dulu itu aslinya adalah isil. Jadi isil Irak dan Lebanon. Cuman perjuangan lebih dialahkan kepada Suriah, kemudian Irak Suriah. Di dalam bahasa Arabnya Da'ish, Daulah Islamiyah Suriah dan Lebanon. Ini eh, eh, apa namanya? Suriah dan Irak. ini sudah meluas ke Lebanon. Gitu. Oleh karena itu dua hal yang berat untuk kita tanggung ini nanti akan menjadi beban dakwah kita ke masa yang akan datang. Terlepas nanti yang menjadi sasaran siapa. Karena sekarang sudah seragam semua dari mulai pihak berwenang, pihak berwajib, bahkan ada salah satu ormas sudah terbesar di dunia ini disuruh mengawasi secara khusus ISIS di setiap lingkungannya. Oke bagus, kita setuju, kita dukung. Kalau nanti hanya untuk jadi target sasaran antara untuk melampiaskan kebencian pada satu kelompok, langsung kita dilaporin, Pak, tuh setelah ada ISIS, Pak. Ternyata kita Kayak contoh, di Bekasi itu dilaporin pada nggak ada kajian. Oh hari raya. Itu anak juga ngaji di situ kan nggak enak juga pak. Masjid muhajirin itu loh. Anak ngisi di situ soalnya kadang-kadang nggak terus. Ya karena itu memang ganti-gantian. Itu Ramadan belum ada kajian. Eh, itu setelah Ramadan itikaf Sawal itu belum ada kajian. Sudah diisukan ada ah ISIS di masjid itu. Tuh gitu kan, sudah berarti sudah mulai kena nih fitnah, sudah mulai. Nanti ini wah mahat imam muslim itu ISIS. Itu. Ya iya nggak ada faktornya katanya. itu ini enak bahasanya enak pak. Kalau teroris teroris kan berada panjang tuh. Apalagi ada saingannya itu mobil trio. Itu kan sama-sama. Kalau ini kan enak, mas Antum ISIS ya, ya. ini dua bahaya dua fitnah yang antum sadar atau nggak sadar akan menjadi PR kita bersama yang lainnya silakan satu lagi terakhir ya sholat ya sholat anak itu yang sudah dewasa yaitu sholat dilaksanakan setiap waktu tapi pada waktu tertentu dia dibangun sulit untuk sholat dan sehingga dia tidak sholat atau sholat juga tapi waktunya sangat sulit. Nah, itu menurut saya, menurut saya untuk benar atau tidak. Menurut saya semuanya itu belum mendapat hidayah. Menurut saya itu Nah, bagaimana itu caranya untuk agar dia itu bisa mendapatkan hidayah Ini Pak, pendidikan itu proses. Makanya di dalam setiap para ulama mendefinisikan tarbiyah ialah seperti contoh di dalam kitabnya Syekh Ali atas dia buat Tarbiyah adalah proses menghantarkan sesuatu pada kesempurnaan setahap demi setahap. Nah ini yang yang perlu harus kita catat setahap jadi menghantarkan sesuatu pada kesempurnaannya. Setahap demi setahap. Oleh karena itu proses pendidikan nggak mungkin sepuntang nggak mungkin itu, nggak mungkin langsung jadi instan. Contoh saja yang Bapak angkat adalah soal masalah sholat anak. Anak kalau memang bisa normal tujuh tahun kita suruh sholat dan itu sudah sholat. Tapi kita menemukan realita. Yang kita bahaskan bukan idealitanya, realita. Realita bahkan anak umur 10 tahun pun nggak ke masjid, nggak sholat. Bagaimana orang tua untuk mengatasi itu? Ada beberapa kaidah yang harus kita terapkan. Pertama kaidah pendidikan yang kontinu, istiqomah dan sabar. Kemudian yang ke, yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya malayut kulluhu Apa-apa yang tidak kita bisa raih semua jangan ditinggalkan semua. Artinya anak ini kita tidak bisa sholat tepat waktu sempurna ya jangan nggak sama sekali. Ya alhamdulillah hatta ada anak yang bisa sholat jam 6 silakan, jam 7 silakan. Yang penting anak ini sholat dulu. Setahap demi setahap anak ini kita tarik. Ayo, jam 6 bangun, jam setengah 5 bangun, sampai bisa sholat jamaah. Jangankan anak pak, kita saja. Saya aja dulu berprosesnya masa Allah. Dari dulu bagaimana tradisional sampai kepada pemahaman ya Dulu bagi saya, sholat itu yang penting di mana saja sah. Karena kejamaah itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Siapa? Saya. Itu. Gugur siapa? Saya. Gugur. Ternyata tidak seperti itu pemahaman Imam Syafi'i dan itu masya Allah perjuangan bangun awal bagaimana pusingnya, bagaimana ngantuknya. Ternyata setapak demi setapak, alhamdulillah. Begitu juga anak Intinya tidak ada sesuatu yang kata saklek-saklekan harus wajib sudah seperti ini atau udah kadung begini enggak. Semua butuh proses. Dari definisi pendidikan saja bahwa pendidikan terbiak ialah menghantarkan sesuatu pada kesempurnaannya setahap demi setahap termasuk sholat. Allah alam sehingga orang tua bisa eh, pertama mengajak anak sholat, keduanya mengenalkan masjid, terus kemudian memupuk pemahamannya, ketiga membiasakan terus dan terus sampai pada dia itu enak sholat, enak sholat, enak ke masjid. Insya Allah ada perubahan itu. Tapi kalau sudah besar sekali memang masa Allah perjuangan. Bahkan banyak orang tua yang sudah paham sunnah tapi anaknya udah pada gede-gede, untuk jilbabin saja susah. Untuk supaya mengenal bahwa kajian ini bagus saja susah. Apalagi anaknya udah pada berkeluarga mama, ada yang di luar negeri, ada yang di mana, sudah susah. Dan itu saya e, sering temukan. Sehingga orang tuanya inisiatif bagus juga, subhanallah adakan kajian keluarga, anaknya dikumpulin, undang posta itu sering. Saya mendapatkan kondisi seperti itu karena memang tidak gampang kalau sudah barang itu jadi apalagi udah umur di atas 30 itu dibelokin itu tidak mudah kalau nggak tumbuh dari kesadaran sendiri tapi tolong dijaga pahala dakwah dan pendidikan itu didapat hanya orang tua sudah menyampaikan dan berusaha walaupun anaknya itu siapapun gak ikut karena bagi kita semua akhirnya adalah yang penting menyampaikan Hidayah itu memang datang milik Allah. Makanya Nabi Nuh nggak disalahkan oleh Allah. Walaupun anaknya nggak ikut, istrinya kafir. Nabi Ibrahim nggak disalahkan Allah, walaupun bapaknya tetap memilih agama kafir. Nabi Muhammad sendiri juga nggak disalahkan oleh Allah, walaupun paman mamannya nggak ada. Ini beberapa yang tidak masuk Islam. Karena Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan seluruh Nabi seperti Nabi Lut juga sudah melakukan usaha maksimal. Itu yang penting. Cukup bawa. Kira cukup. Gitu. Ada lagi yang protes? Saya kira nggak ada. Ya, insya Allah. Hah? Oh iya, ya. protes nggak? Ya. Iya. Ya. Oh. Sebetulnya sekarang kalau memang kondisinya seperti itu Pak, saya sarankan masuk aja sekolah di bawah aswan Yuna. Kalau terpaksa masuk, karena itu tadi benturan. Makanya kenapa saya mau mengelola pesantren di Jakarta itu saya daftarkan ke Dinas karena Dinas tidak mau tahu tentang urusan agama terserah antum ya mau ajarin salah mau ajarin non salah yang penting materi 6 lulus ujian nasional selesai makanya kita bebas berekspresi mengajarkan din kepada anak-anak kita ajar apa aja bahkan tadi itu yang penggantinya PMP kita ajarin akhlak seni kita ganti tahfidz tahfidz kan seni juga lebih tinggi daripada seni manapun tahfidz orang hafal Al-Quran 30 juz kurang seni siapa yang bilang itu itu kita kasih tahfidz masya Allah dan tidak ada masalah di Jakarta aja nggak ada masalah apalagi di kampung kayak begini <laughs> artinya bukan menghina pak ya artinya antum jangan takut gitu. nah oleh karena itu ya, memang agak ruwet di Jepang itu kita itu harus bersikap apa ya dikatakan munafik juga terlalu keras ya. anak kita suruh ini aja kamu jawab apa adanya jadi yang penting keyakinan kamu nggak seperti itu. Itu itu solusi yang sementara diberikan oleh beberapa orang. Kamu jawab aja apa adanya. Yang penting keyakinan kamu. Itu. Tapi ini mengajarin anak dualisme. Mendingan antum sekolahkan tadi. Kalau ke fakta umum, masukkan aja ke SD negeri. Udah dekna. Ya. <laughs> ya udah di mana pun. Ya, yang penting gak ngajari usul. Iya, dual itu solusi akhir. Kita nggak nemu lagi karena jadi bukan kondisi longgar ya Pak, kondisi darurat kita tidak menemukan contoh-contoh tadi. F1 yang tinggal di daerah pedalaman, F1 yang di daerah Kalimantan, Nggak ada pak. Anak ke NTT itu pak. Pondok aja nggak ada. Sekolah SD itu, Ikhwan baru diri baru punya akte toh. Nah akte untuk apa? Yang anaknya pembinanya saya coba pembinanya di Jakarta, aktenya di NTT. Kapan jadinya sekolah? <laughs> Itu. Nah ini coba antum lihat Ikhwan di NTT menghadapi realita. Nggak nemu sekolah SD, SD itu Nemu-nemu pun mahal ada Dikelola oleh beberapa F1 kita yang eh, apa namanya dari eh, F1-F1 PKS itu takdir. Tapi itu mahal juga. Nggak bisa sekolah juga. Itu antum di di Bali juga nggak gampang pak. Jangankan diriin pesantren pak, diriin masjid aja susah di Bali. Susah. Terus di daerah mana lagi? E, daerah Flores. semuanya Dan itu jangan pokoknya jangan menghayal hanya di Kediri. Bahkan di Jawa aja Pak, di Jawa ini ada hewan-hewan kita yang tinggal di suatu tempat yang komunitasnya itu semua dia hanya sendirian. Salah itu sendirian. Ada bertiga. Itu jauh juga. Sebelah-sebelah desa itu kalau ngaji bertiga pulang pergi bertiga itu ya mendingan kalau ada ban kempes masih ada nolong ada yang kadang sendirian ya. itu sendirian nggak punya siapa-siapa hanya punya Allah akhirnya anak saya saya eh, sekolah kemana tawarannya itu tidak sekolah atau sekolah toh udah itu aja Karena di pesantren kan tadi itu nggak semua orang bisa masuk pesantren. Gitu. Makanya solusinya saya selalu bikin antum pesat pesantren satu Ahad. Itu pun nggak bisa kadang-kadang. Karena ngumpulin orang 20 nggak ada cuma telu toh. Tiga toh, kan? tiga bayar 100 100 100 jadi 300. Pengabdian mana yang datang ke sana? Dari Al Irsa pengabdian juga minimal 300 belum makannya, tempat tinggalnya. Pengabdian dari Al-Furqan juga sama. Jadi tidak semua kondisi ini kita bisa samakan hukumnya, kasus penyelesaiannya, solusinya. Jadi seperti itu cara memandangnya. Pokoknya jangan ada mentah-mentah haram sekolah di umum. Di Kediri boleh. Haram kan di sini masalah sekolah banyak Anak dengar tadi ada enam pesantren salaf. Insya nanti e, bisa tambah lagi tahun 2020 bisa 15 nih. Ya, 15. Tapi ada daerah tadi Pak sama sekali. Dan anak masalahnya lihat cleaning ya. Saya itu e, apa namanya seneng kalau diundang ke kampung-kampung. ngobrol pelosok-pelosok begitu. Kemarin di Jambi itu Sampai sinyal aja nggak ada itu HP. Itu kosong banget, tujuh jam. Masya Allah. Itu juga gitu, nggak Gak ada sekolah apapun. Itu orang Jawa semua Terang. Kecuali SD sama MD. Ini eh, apa sekolah tidak iya. Milik debat sama dikenal. Mau sekolah kemana? Ini anaknya ikhwan cukup lumayan di sana. Kajian itu ngumpul-ngumpul ya ada kurang lebih 100. Nah. di NTT itu Pak, di kota Pak, ngumpul-ngumpul 40. Ikhwannya 40 di sana. Tablet akbar itu terbanyak di NTT. 4000 dikurangin nolnya. 40. Subhanallah. Itu nyewa menjadi besar sekali. Itu di depan nggak kelihatan zaman. Masya Allah. Tapi semangatnya ngadain taklim subhanallah. Itu seperti itu. Sampai anak kan kemarin keliling-keliling sambil sambil apa ambil syuting ceramah itu mungkin masjid-masjid orang muslim yang sudah dapat izin IMB nggak boleh tetap berdiri nggak boleh sama orang Kristen sekitar banyak sudah ada izin IMB Makanya perkaranya itu kita ini dibatasi izin pendirian ibadah ya repot, di los juga repot. Kalau di los nanti yang berdiri gereja di mana? Kalau nggak di los, ya kita tetap nggak bisa mendirikan. Itu cukup lumayan banyak. Ini Ustaz. Sampai di Bali kemarin saya menemukan satu tempat yang sudah sejak tahun 90-an pengen bangun pesantren nggak boleh. Padahal udah ada tanah 22 hektar. Itu itu problem yang dihadapi teman-teman kita. Ya, yang di, di luar Jawa di apalagi berpikir luar negeri mah. Ya, di luar negeri ya tuh bukan hanya sekarang Islam pak nemu sekolah aja untuk kayak contoh yang sudah paham ngaji di China nggak ada sekolah Islam nggak ada KBRI pun belum siap menyiapkan sekolah itu harusnya apa ada sekolah Islamic Pakistan tapi bayarannya tahu nggak pak masuk itu 15 eh, ribu dolar 15 ribu dolar itu masuk terus bulanannya eh, uh, 700 dolar 7 juta itu pun masuk Allah Ini yang kayak biasa-biasa aja itu. bahkan kalau di Saudi itu bulanannya aja 1500 dolar bulanan 1500 masuk yang Islamic School yang dikelola internasional itu. Jadi ini problem pendidikan. Ya. Mungkin saya kira e, waktu juga yang batasi yang paling utama adalah capek ya. Capek juga sebetulnya e, ini adalah kajian ambil mampir ini. Jadi dadakan tapi masya Allah e, bisa hadir dan saya juga nanti uji lagi di daerah eh, ini coba dan alhamdulillah ini dakwah kita sudah saya itu sudah lama kapan ada kajian di Jombang, di Mojokerto, di daerah-daerah Tapal Kuda, Lamongan. Ini alhamdulillah sudah mulai. Ya. Jadi yang namanya kata Rasulullah, Uroba itu katanya an-nuzza' min al-qabail jadi segelintir orang dari beberapa daerah. ini ada lima, ada aja tapi subhanallah hampir menutup seluruh Indonesia ada aja ikhwan ahlu sunnah wal jamaah ada tiga empat ngumpul di masjid di muslim bertiga kalau kono nggak ada temennya itu <laughs> sendirian nggak kono gitu. Tapi alhamdulillah ada aja di mana aja. Tapi <clears throat> bersama perkembangan yang dahsyat ini juga tantangan juga tidak kalah dahsyat. Yang sampai sekarang adalah kekompakan, persatuan, takdir takdiran. Ada kita ini, ini maksudnya kita. Ini yang harus kita selesaikan. Ya, komunikasi antar ustaz itu baik-baik, kemudian yang tidak tahu pentingnya tujuan tujuan mirip itu yang terus uh, berganti baju ini kita bisa melewati dan kita clearkan dan yang tidak kalah pentingnya dari sekalian ya kita tetap istiqomah haji ya. karena Islam iman itu gampang masuk angin akhir zaman gampang masuk angin yang Rasulullah katakan fitanan kaqita'il lailil muslim fitnah seperti malam pekat disebut rajulu mu'minan wa yumsi kafir lagi mukmin sore kafir makanya sebaik-baik orang adalah inna sa'id dalam jundi berfitan sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah yang dihindarkan dari fitnah dan nanti kata Rasulullah yushiku ayyakuna khairu amwalil muslimin ghanamun yadba'uha fi manabid syajar yafirru bidinihi minal fitan sebaik-baik harta seorang mukmin adalah nanti di akhir zaman kambing yang dikembala di tempat-tempat tumbuhnya pohon alias hutan melarikan diri dengan agamanya dari fitnah jadi dalam kondisi apapun sehal sebaiknya kita itu pandai-pandai menempatkan agama kita jauh dari fitnah. Itu yang paling sukses, paling bagus. Dan kata Rasulullah, tatakunu fitnah akan terjadi fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Hanya kita harus berhati-hati. Harus terus bersikap pinter-pinter menyelamatkan din kita di tengah gelombangnya fitnah yang sangat dahsyat. Demikian kita akhiri subhanakallah hamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lagi kita ucapkan kepada beliau yang Mudah-mudahan